Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang sedemikian banyak sehingga kita tidak bisa untuk menghitung satu demi satu nikmat-nikmat tersebut. Maka sikap syukur adalah sikap yang disyariatkan dan tentu dengan sikap syukur ini akan membawa kebaikan bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan rukun iman ada al-imanu billah beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bi antu'mina bi annallaha wahidun la syarikalah wa annahu huwal mustahiqqu li'ibadati duna ghairihi wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman kepada Allah Jalla wa Ala yaitu engkau mengimani engkau mengimani sesungguhnya Allah wahidun Allah itu esa Allah itu tunggal satu La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada syarikat bagi Allah. Wa annahu huwal mustahiqu lil ibadati duna ghairihi. Dan sesungguhnya dia Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Untuk ditujukan segenap peribadahan duna ghairihi bukan kepada selain Allah. Ya, tidak kepada selain Allah. Iman kepada Allah termasuk juga watu mina. Engkau beriman bi asma'ihi wasifatihi subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yashmalu anwa'at tauhid ats-tsalatsah maka keimanannya itu harus meliputi tiga tauhid tiga macam tauhid. Ya, jadi seseorang menyatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya itu memiliki konsekuensi untuk ya, untuk meliputi tiga macam tauhid. Apa itu tauhidur rububiyah? Yang kedua wa tauhidul uluhiyah. Yang ketiga wa tauhidul asma wa sifat. Ya. Fala yakunul insanu mu'minan. Seseorang itu tidak akan menjadi orang yang beriman. Illa bitahqiqi hadhihi thalathah. Kecuali dengan merealisasikan tiga macam tauhid ini. Tidaklah seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang beriman sampai orang tersebut merealisasikan tiga macam tauhid tersebut. Tauhid apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Walaisal imanu billah ya. dan bukanlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kama yaqulu ba'dhum au kathirun mimman la ilma indahu sebagaimana dinyatakan oleh sebahagian mereka atau kebanyakan dari mereka yang tidak memiliki ilmu ya Al imanu billahi huwal imanu biwujudillah. Jadi keimanan kepada Allah bukanlah sebagaimana yang dipersangkakan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang yang tidak memiliki ilmu yang menyebutkan bahwa.